Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah amin. Wa bisanadil muttasil ila imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Nazhatin Nazar annahu qala ila qawlihi wa khobarul wahidi fil lughah ma yarwihi saksun wahidun wa fil istilah ma lam yajma' syurut tawatur dengan sanad sambung kepada Imam Ibnu Al-Asqalani beliau berkata dalam kitabnya Nuzhatun Nazar nah kita sekarang sudah masuk pembahasan selanjutnya tentang pembahasan pembagian khobar dari tawatur dan khobar ahad nah khobar tawatur sudah kita sampaikan kita jelaskan kita kaji juga pembagian khobar ahad terbagi dalam uh, masyhur, aziz, dan gorib. Nah, sekarang kita masuk pembahasan lebih inti, lebih detail tentang pembahasan khobar ahad. Nah, beliau mengatakan wa khobarul wahidi dan adapun khobar wahid fil lugoti di dalam lugoh secara terminologi, maaf secara etimologi, secara lugoh makna khobar wahid yaitu ma yarwihi, ma apa-apa maksudnya hadis, yarwihi yang meriwayatkan hi pada hadis pada ma siapa sahsun wahidun satu orang. Nah, secara lugoh pengertian khobar wahid adalah kabar atau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Namun wafir istilah dan di dalam istilah maksudnya istilah muhadisin, istilah muhadisin makna secara terminologi khobar wahid yaitu ma sesuatu maksudnya hadis lam yajma yang tidak mengumpulkan, tidak terkumpul syurutot tawaturi pada beberapa syarat tawatur. Nah inilah definisi dari khobar wahid bimakna istilah secara terminologi yaitu khobar atau hadis yang di dalamnya tidak terkumpul syarat-syarat tawatur. Syarat tawatur apa? Sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai syarat-syarat tawatur yaitu dikabarkan oleh jumlah yang sangat banyak, memberikan ifadah ilmi dan sebagainya. Nah, untuk khobar wahid adalah khobar yang mana kabar atau hadis tersebut tidak terkumpul di dalamnya syarat-syarat tawatur. Makanya dia didemestikan, diistilahkan dengan khobar wahid, khobar ahad atau khobar wahid. Nah, khobar ahad terbagi dalam tiga. Ada yang masyhur, ada yang gorib, ada yang ada yang aziz, ada yang gorib. Nah, semuanya ini antara masyhur, aziz, dan gorib tidak terkumpul dalamnya syarat-syarat tawatur. Nah, khobar ahad ketika kita membahas pembagian tawatur dengan ahad. Ahad itu jamak jamak dari ahad atau jam, bentuk jamak dari ahad. Artinya beberapa ya, satuan. Nah, kenapa ahad, khobar ahad terkadang dinamakan dengan khobar wahid? Padahal khobar wahid ini adalah salah satu bagian dari khobar ahad. Dikatakan wa yusamma dan khobar wahid bi'tibari aqall maratib atau bi'tibari ijtimali lima fi al maratib al wahid. Jadi kenapa khobar ahad terkadang disebut juga khobar wahid karena memang jumlah terkecil dari bagian khobar ahad ini adalah satu orang yaitu wahid. Maka terkadang khobar ahad pun disebut dengan khobar wahid sebagai lawan bandingan dari khobar mutawatir. Nah, itulah definisi khobar wahid secara istilah muhaddisin. Nah, sekarang kita bahas lagi wafiha dan di dalam khobar ahad wafiha dan di dalam di dalamnya ai maksudnya fil ahad di dalam khobar ahad itu maksudnya secara jumlahnya secara umumnya e, khobar ahad itu al makbulu ada khobar yang makbul ada khobar yang makbul yang dapat diterima maksudnya lah ma yujad fihi sifatul qabul min adalati rawi wa jadi di dalam perawi, pe, dalam hadisnya terdapat perawi yang mana terkumpul sifat adalah dan sifat dobat huwa dan ia khobar makbul itu ma apa-apa yajibu yang wajib apa al amalu beramal bihi dengan khobar. Nah, beliau Imam Ibnu Hajar al Asqalani mendefinisikan khobar makbul yaitu ma yajibu al amalu bihi sesuatu yang wajib diamalkan. Nah ini pengertian atau definisi Ibnu Hajar Asqalani inilah pengertian secara samroh, secara hasil yaitu samroh dari khobar wah, khobar makbul adalah wajib diamalkan. Kenapa? Karena, karena ada sebagian ulama yang mengkritik definisinya Imam Ibnu Hajar as Asqalani. Karena sejatinya definisi khobar makbul adalah mataro jaha sidkul mukhbiri bihi. Yaitu suatu kabar yang mana e, lebih kuat akan dikeyak akan kejujuran orang yang memberi kabar tersebut itu suatu hadis suatu kabar yang mana orang yang memberi kabar tersebut lebih kuat dapat dipersangkakan dapat di e, dipersangka atau meng, apa istilahnya itu dapat di kita pahami atau dapat kita persangkakan secara kuat aglabia secara zon golabatu zon persangkaan kuat bahwa orang yang memberi kabar tersebut adalah orang yang jujur itu definisi dari khobar makbul yaitu jahat sidkul muh biribi. Namun Imam Ibn Hajar dalam hal ini beliau mendefinisikan hadis makbul atau khobar makbul dengan samroh dengan faidah dari khobar makbul yaitu adalah khobar yang wajib diamalkan Yaitu khobar faidah atau samroh dari khobar makbul adalah wajib diamalkan. Makanya dikritik oleh sebagian ulama terhadap pernyataan Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar ini. Nah, Wahwa dan ia ya khobar makbul itu ma sesuatu yajibu yang wajib apa al-amalu mengamalkan bihi dengan khobar. Yaitu indal jumhuri di sisi mayoritas ulama. Jadi menurut mayoritas ulama, khobar makbul adalah khobar yang wajib diamalkan. Diamalkan, wajib diamalkan apabila memang sohi, bisa dipastikan akan kejuran perawinya, maka wajib diamalkan. Menurut jumhur ulama. Kenapa disampaikan indah jumhur? Ini sebagai isyarat bahwa memang ada ikhtilaf mengenai mengamalkan khobar wahid. Menurut jumhur ulama, khobar wahid apabila sudah sahih dari baginda Rasulullah SAW ini wajib diamalkan. Berbeda dengan Mu'tazilah, berbeda dengan Rafidah, juga pendapatnya Abu Daud Az-Zahiri, uh, Allahu alam, juga pendapatnya Al-Qashani. Nah, mereka mengatakan bahwa khobar wahid tidak wajib diamalkan. Jadi tidak memberikan harus di, diamalkan. Nah ini pendapat sebagian ulama. Makanya Imam Ibnu Hajar mengisyaratkan menolak pendapat minoritas ulama tersebut. Dia lebih merujukkan pendapat jumhur ulama bahwa khobar wahid wajib diamalkan. Wa fiha di dalam khobar ahad juga al-mardudu ada khobar yang tertolak. Ada khobar yang tertolak. Wa huwa dan ia khobar mardud itu al yang lam yarjah tidak kuat apa sidkul muhbiri kejujuran orang yang memberi kabar bihi dengan khobar. Nah ini definisi dari khobar mardud adalah kabar atau berita yang mana kejujuran dari orang yang memberi kabar tersebut tidak kuat. Artinya apa? Lebih kuat kebohongannya. Lebih dicurigai akan kebohongannya dibandingkan kejujurannya. Itu definisi dari khobar mardud. Nah, kenapa khobar ahad dibagi ke dalam dua bagian yaitu ada yang makbul, ada yang mardud. Kenapa perlu ada pembagian seperti itu? Ditawakku fil istidlali karena bertumpuknya istidlal di ketika ulama berusaha mencari dalil akan suatu permasalahan ketika mereka menjumpai ternyata khobarnya khobar ahad. Nah, mereka perlu mengetahui apakah khobar ini makbul atau mardud. Nah, kenapa? Karena butuhnya mereka pada khobar ahad ini sebelumnya juga perlu juga diketahui apakah memang ini makbul atau mandud. Ketika mereka ingin berhujah, beristidlah pada suatu permasalahan dengan khobar ahad, mereka tidak langsung menerimanya. Karena mereka perlu dulu mengecek apakah yang termasuk khobar yang makbul atau yang mandud. Nah, karena itu ditawa kufi al-istidlal dikana bertumpunya istidlal di sisi para ulama biha dengan khobar ahad alal bahsi atas pembahasan an ahwali ruwatiha atas atau dari keadaan beberapa perawinya khobar ahad. Maksudnya keadaan perawi khobar mengetahui kualitas keadilannya, kedobatannya, sebagainya. Nah, kenapa khobar ahad perlu dibagi ke dalam ada yang khobar makbul, ada yang mardud. Kenapa? Karena para ulama ketika mencari istidlah, ketika beristidlah berhujah dengan khobar ahad, mereka sebelum berhujah dengan khobar ahad perlu mengetahui kualitas dari khobar ahad tersebut. Apakah termasuk yang makbul atau yang merdut Kenapa? Karena ketika khobar makbul maka dapat diketahui bahwa ini adalah khobar dari baginda Rasulullah SAW. Benar, jujur. Itu adalah sabda Rasulullah SAW. Maka bisa dikatakan hujah, istidlal. Namun apabila khobarnya ternyata khobar yang merdut palsu, ada sebagainya, doa ibu sebagainya, maka ini kemungkinan besar bukan dari sabda Rasulullah SAW, maka tidak bisa dikatakan istilah atau hujah. Makanya mereka menolaknya. Nah, karena itulah mereka para ulama membagi khobar ahad atau para muhadisi membagi khobar ahad termasuk yang makbul atau yang madul karena kepentingan akan istilah ulama mengenai e, khobar ahad pentingnya atau perlunya para ulama beristidlal terhadap khobar ahad. Nah ini berbeda dengan khobar mutawatir. Dunal awwali kecuali yang pertama. Maksudnya adalah yaitu bagian yang pertama yaitu wahwa dan ia al awal al mutawatir khobar mutawatir. Nah berbeda dengan khobar mutawatir. Khobar mutawatir tidak dibagi ke dalam makbu dan mardud. Kenapa? Karena namanya khobar mutawatir ini sudah pasti dipastikan bahwa itu adalah benar. Karena memenuhi syarat-syarat dapat diambilkan dapat memberikan faidah bahwa hadis tersebut kabar tersebut betul-betul dari baginda Rasulullah saw tidak perlu lagi dibahas perawinya nah itu Wahwa dan ya awal itu al mutawatiru mutawatir khabar mutawatir. Nah tidak perlu dipahami atau tidak perlu dibahas kualitas perawinya karena khabar mutawatir ini sudah memenuhi syarat-syarat akan kepastian kebenaran terhadap khabar tersebut berasal dari baginda Rasulullah SAW yaitu dikabarkan orang yang sangat banyak juga memberikan faidah ilmu dan sebagainya yaitu memenuhi lima syarat yang telah kita bahas di pembahasan tentang khobar mutawatir fakulluhu maka kesemuanya khobar mutawatir itu makbulun dapat diterima biifadatihi karena memberikan faidahnya khobar mutawatir al-qat'a secara pasti bisidki mukhbirihi dengan kejujuran orang yang mengabarinya Bihila fi goirihi berbeda dengan selain khobar mutawatir. Nah, karena khobar mutawatir ini memberikan faidah yang pasti akan kejujuran, akan kebenaran periwayatan tersebut berasal dari bagian Rasulullah SAW karena saking banyaknya orang yang meriwayatkan, maka tidak perlu lagi dibahas tentang kualitas perawinya. Nah ini berbeda dengan selain khobar mutawatir yaitu khobar ahad. Khobar ahad perlu diketahui dibahas tentang kualitas perawinya. Yaitu rupanya goirihinya lah min akhbari ahad dari beberapa khobar ahad nah, seperti itu Lakin akan tetapi innama wajabah sesungguhnya wajib apa al-amalu beramal bil makbul dengan hadis makbul, khobar makbul, minha dari beberapa khobar ahad, annaha karena sungguhnya khobar ahad. Nah sekarang Imam Ibn Hajar Asqalani membahas kenapa pentingnya membagi khobar ahad ke dalam khobar pembagian ada yang makbul, ada yang mardud. Nah, alasannya kenapa? Nah, karena Lakin akan tetapi inna mawajibah semuanya wajib apa al-amalu beramal bil makbul dengan khobar makbul minha dari beberapa khobar ahad di anaha karena semuanya khobar ahad itu imma ada kalanya ayyujad apa a, ada kalanya ayyujad ayyujad dijumpai fiha di dalam khobar ahad maksudnya adalah perawi-perawi khobar ahad apa aslu sifatil qabuli as asal sifat penerimaan. Asal sifat penerimaan hadis, penerimaan khobar. Wahua dan ia asal itu subuh tusit nakil. Tetapnya kejujuran orang yang menukilkan periwayatan atau pe, orang yang menukilkan kabar. Nah, karena di dalam khobar ahad ini ada yang dimana khobar ahad ini ada yang mana hadisnya atau khobarnya ini dijumpai sifat penerimaan, yaitu sifat kejujuran penukilnya. Juga au atau aslu sifat tirodi, asal sifat penolakan. Wahua dan ia asal sifat penolakan itu subutuka bin nakil, tetapnya kedustaan orang yang menukilkan. Au atau la tidak, maksudnya tidak dijumpai asal sifat e, penerimaan, juga tidak dijumpai asal sifat penolakan. Tidak dijumpai penukilan atau penukil yang jujur juga tidak dijumpai penukil yang kadib. Nah ini. Jadi ada ada ada berapa kemungkinan? Ada tiga kemungkinan. Walau awalu maka ada pun yang pertama yaitu adalah tetapnya sifat kejujuran seorang penukil itu yugol labu. Ketika ada perawi atau khobar ahad yang mana dijumpai akan kejujuran penukilnya Yugol labu maka dikuatkan ala zonni atas persangkaan, persangkaan yang kuat. Subuh tasid kil khobari, tetapnya kejujuran khobar. Di Disubuh tisid kirihi karena tetapnya kejujuran orang yang menukilkannya. Fayu hadu maka diambil apa bihi dengan hadis. Nah, ketika di khobar ahad tersebut ada sifat kejujuran dari penukilnya, maka ini dapat dipastikan e, atau disangka kuat, mempunyai persangkaan kuat bahwa khobatnya pun adalah jujur, benar dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membahas khobar ahad, ternyata di kualitas perawinya ada sifat kejujuran, maka kita mau punya persangkaan kuat bahwa isi kabarnya adalah betul-betul jujur dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, fayu khadu maka diambil bihi dengan khobar tersebut. Maka khobar tersebut bisa diambil, bisa jadikan hujah, bisa jadikan istidlal. Ini adalah kemungkinan yang pertama dari khobar ahad. Yang kedua, wasani ada pun yang kedua yaitu kemungkinan ada kedustaan dari penukilnya yugol labu maka dikuatkan wasani dan kedua yugol labu atau yugol libu menguatkan apa yang kedua jadi yugol labu ya, tadi ya juga yugol libu ini bisa yugol labu e, eh, maf'ul atau majhul atau juga bisa dengan maklum yugol labu atau yugol libu yugol libu menguatkan apa kemungkinan yang kedua yaitu adanya sifat ketidakjujuran penukilnya ala zonni atas persangkaan kazba kaziba khobar kedustaan dari kabar lisubuti bina kilihi karena tetapnya kedustaan penukilnya fayut rohu maka dibuang apa khobar nah ketika di khobar ahad tersebut ada sifat ketidakjujuran dari penukilnya maka ini pun dapat dipersangkakan kuat bahwa khobar yang dibawanya pun adalah khobar yang dusta maka dari itu dibuang obat tersebut dibuang, tidak diambil, tidak bisa dijadikan hujah. Nah, itulah kemungkinan yang kedua. Kemudian wasal isuan dan yang ketiga yaitu kemungkinan tidak dijumpai sifat kejujuran perawinya, penukilnya, juga tidak dijumpai kebohongan penukilnya. Jadi baina-baina. Nah, wasal isuan yang ketiga in wujidat jika dijumpai apa tun korinah indikasi indikasi tulhikuhu maka menyusulkan, menyampaikan apa indikasi hu pada khobar bi ahadil ini dengan salah satu dua bagian. Dua bagian antara makbul dan mardud. Nah, untuk yang ketiga, yang baina-baina, ketika ada indikasi, ada indikasi menguatkan salah satu di antara dua bagian, entah yang makbul atau mardud, maka iltahik. Iltahik maka menyusulkanlah kamu pada salah satu keduanya ketika ada indikasi ternyata perawinya adalah orang yang jujur, lebih cenderung kepada kejujuran, maka susulkanlah, anggaplah ia termasuk khobar yang makbul. Tapi apabila ada indikasi termasuk kebohongan, maka susulkanlah pada khobar yang mardun. Wa illa dan jika tidak, jika tidak ada korina, kofu maka ditawakufkan, tidak dihukumi, fihi di dalam khobar. Maka ketika tidak ada korina yang menguatkan salah satu dari dua antara bagian yang maku dan mardud, maka bersikap tawaku. Tidak diamalkan, tidak dijadikan istidlal, tidak dijadikan hujah. Nah, itu. Wa idza tawaqqafa wa idza tuqifa dan ketika dijadikan tawakuf anil amali dari mengamalkan bihi dengan khobar soro maka menjadi apa khobar tersebut itu kal mardudi seperti khobar yang mardud nah ketika ada khobar yang tersebut tidak ada indikasi menguatkan salah satu keduanya, maka sama saja seperti khobar mardut. Kenapa? Karena yang namanya tawakuf itu tidak diamalkan. Yang tidak diamalkan itu sama seperti khobar mardut, karena khobar mardud itu tidak diamalkan. Makanya Imam Ibn Hajar mengatakan khobar yang tawakuf yang tidak ada indikasi menguatkan salah satu keduanya ini sama disamakan seperti khobar yang mardud. Khobar dudi seperti khobar yang mardut, karena sama-sama tidak diamalkan. La li subuti sifati La bukan karena li subu li subuti sifati rodi. Karena bukan karena adanya sifat penolakan. Jadi khobar tawakub itu bukan tidak diamalkan bukan karena adanya penolakan atau ketidakjujuran dari perbuatan tidak, bukan karena itu. Namun bal bahkan li kaunihi karena keadaan khobar tawakub, khobar yang tawakub tersebut lam tujat tidak dijumpai fihi dalam khobar yang tawakub tersebut sifatun sifat tujibul qabula tujibu yang mewajibkan al qabula pada penerimaan wallahu dan adapun Allah alamu lebih mengetahui nah kenapa khobar tawakuf tidak diamalkan disamakan dengan khobar mardud karena di dalam khobar tawakuf tidak dijumpai sifat suatu keadaan yang mewajibkan disamakan dengan khobar yang makbul karena seperti itu maka khobar yang tawakuf yang ditawakufkan ini dianggap sama dengan khobar yang mardut. Khobar mardut tidak diamalkan, khobar makbul, khobar uh, tawakuf pun tidak diamalkan. Karena sama-sama tidak diamalkan, maka khobar tawakuf disamakan, diiltihakan dengan khobar yang mardut. Nah itu maksud dari Imam Ibn Hajar al-Asqalani mengenai pembagian khobar ahad terhadap bagian makbul, mardut dan tawakuf. Allahu a'lam. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.